Masyarakat muslimin mencintai keluarga. Kita tidak usah kikir untuk mengucapkan dua, tiga perkataan, tiga huruf. Waw, alif, lam, ha. Empat huruf. Wa alihi. Jadi kapan saja kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, kita mesti sebut wa ali Muhammad. Ini beliau girang. Beliau senang. Beliau yang kita cinta itu kita senangkan. Dari mana ini kita bawa ini? Karena beliau sendiri yang mengucapnya saya bersabda dalam hadis Bukhari. Waktu sahabat datang pada beliau, "Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaik." Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Tapi bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kulu, Katakan, mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam riwayat Bukhari dan wa ali Muhammad dalam riwayat Ahlul Bait. Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad atau wa ala ali Muhammad. Perkara enteng sekali, tapi saya sendiri wallahu alam apa saya salah dengar. Hampir 80% kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mendengar kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali akhir-akhir ini ada sedikit. Tapi dulu wasallam sallallahu alaihi wasallam Syafi'i imamnya kita ahli sunnah berkata ya ahla baiti Rasulillah hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu hei keluarga Rasulullah kecintaanmu ini adalah suatu fardu yang oleh Allah di Quran telah diturunkan firman-Nya yakfikumu min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu cukup bagimu wahai keluarga Muhammad kemuliaan di dunia dan akhirat bahwa seorang muslim yang tidak mengucap tidak menyebut namamu mereka tidak dapat fadilahnya salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi saya harap dari majelis yang berbarokah ini insya Allah kita sama-sama keluar dari sini mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa alif lam saja demi mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam demi menyenangkan hati beliau dan beliau juga dapat jadi beliau dari lima orang ini tentang masalah ahlul bait memang ada ikhtilaf antara ulama ahli sunnah dan ulama-ulama ahli bait tapi argumentasinya bisa kita baca sendiri anda nanti akan ketemu mana yang lebih kuat kita tidak usah memperdebatkan itu. Yang mana saudara serak hati untuk mengambilnya, ambillah dalil itu.